Dan insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan mengulang kembali eh, pembahasan tentang dosa besar yaitu bersumpah palsu, memberikan sumpah palsu atau al-yaminul ghamus. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah melarang kita dari perbuatan ini, yaitu memberikan sumpah palsu. Bahwa memberikan sumpah palsu termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 30, "Fajtanibu rijsa minal awthan wajtanibu ibu zur." Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta kaulazur Para mufassirin menyebutkan ya tafsir dari kaulazur yaitu e, eh, syahadatuz zur, kesaksian palsu dan juga sumpah palsu. Ya, sumpah palsu al-yamin al Itu termasuk dalam kategori perkataan-perkataan yang dusta. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara dosa Eh, al-ausan yaitu ibadat al-ausan penyembahan berhala-berhala ya dengan dosa eh, dosa mengeluarkan ataupun menyampaikan perkataan-perkataan yang dusta yaitu diantaranya adalah bersumpah palsu. Nah ini menunjukkan bahwa menyampaikan sumpah palsu itu merupakan suatu perkara yang besar atau merupakan salah satu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyandingkannya dengan dosa syirik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 72 eh, ayat 73 walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, maka uh, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan diri mereka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat dari ibadur rahman adalah la yashhaduna zur, tidak memberikan sumpah ataupun persaksian yang palsu. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak sekali dan sebahagiannya sudah kita uh, jelaskan ataupun kita sampaikan pada pertemuan yang uh, yang lalu. Ya, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, ia mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau mengatakan dosa besar itu adalah al isyraku billah wa uqul walidain wa qatlun nafsi wasyahadatu zur. Dosa besar itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada dua orang tua, membunuh jiwa tanpa hak dan memberikan persaksian palsu, memberikan persaksian palsu, memberikan persaksian palsu. Nah demikian ya Khonifuddin. Jadi termasuk di antara dosa-dosa besar adalah syahadatuz zur. Demikian pula Rasulullah saw bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair ala unabbi'ukum bi akbaril kabair thalathan maukah kamu aku beritahu tentang dosa-dosa besar yang paling besar qalu bala ya rasulullah maka mereka para sahabat ber, eh, berkata tentu saja wahai rasulullah maka rasul mengatakan al isyraku billah wa uququl walidain وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور Beliau mengatakan dosa-dosa besar itu adalah dosa besar yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah, durhaka pada kedua orang tua. Nah, pada saat itu beliau bersandar, beliau bangkit dari sandarannya sembari berkata, ingatlah, ketahuilah ya bahwa yang ketiga adalah persaksian palsu atau kauluzur perkataan palsu ya sumpah palsu beliau terus mengulang-ulanginya hingga kami berkata aduhai kiranya beliau diam atau berhenti berkata jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita besarnya atau beratnya ya dosa memberikan persaksian dan sumpah palsu karena dengan persaksian dan sumpah palsu ini kita bisa saja merampas hak orang lain. Kita bisa saja mendolimi hak orang lain. Kita bisa saja ya menjerumuskan orang lain kepada suatu bencana ataupun musibah. Jadi ini merupakan eh, dalil-dalil yang menunjukkan kerasnya pengharaman ya, sumpah palsu. Allah Subhanahu wa taala menyertakannya dengan uh, dosa syirik ya ya karena ia dapat membinasakan dan termasuk dosa yang paling besar. Demikian Fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan termasuk di antara ya bab ini adalah yang termasuk di dalam bab ini adalah melariskan barang dagangan dengan sumpah palsu. Ya, melariskan barang dagangan dengan sumpah palsu. Nah, ini termasuk perkara dosa besar, ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 77 "Innal ladzina innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah." ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian, yaitu bagian pahala di akhirat. Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Di antaranya adalah orang-orang yang menjual sumpahnya dengan harga yang sedikit untuk mendapatkan keuntungan dunia. Nah ini termasuk salah satu dosa besar karena ancamannya sangat berat seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam uh, ayat yang kita bacakan tadi ya jadi janganlah kita melariskan barang dagangan kita janganlah kita melariskan perniagaan kita ya dengan sumpah-sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli misalnya atau untuk meyakinkan uh, mitra dagang kita atau mitra bisnis kita kita menjualnya dengan sumpah palsu nah ini termasuk salah satu dosa besar dan termasuk ya, jenis al ya termasuk jenis al yaitu e, menipu atau mencurangi kaum muslimin. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah mengatakan ya paman e, eh, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa dia berbuat curang maka ia bukan dari golongan kami. Barang siapa yang berbuat curang maka dia bukan dari golongan kami. Termasuk jis di dalam jual beli adalah ya menyembunyikan ya, meyakinkan ya, pembeli kita ataupun e, mitra dagang kita ataupun mitra bisnis kita dengan sumpah-sumpah palsu hingga dia yakin dengan ucapan kita tapi ternyata ya ada keburukan ataupun ada cacat yang kita sembunyikan ya atau ada e, ada kecurangan di dalamnya nah demikian Ikhwanifiddin di dalam ayat yang lain Allah <clears throat> Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman la tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqu as-su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum 'adzabun 'adzim wa la tashtaru bi 'ahdillahi thamanan qalila innama 'indallahi huwa khair huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun Surat An-Nahl ayat 94 sampai 95 Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu yang menyebabkan tergelincirnya kakimu sesudah kokoh tegaknya dan merasakan kemarahan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala pedih. Maka janganlah kamu tuh dengan Allah ya dengan harga yang sedikit dengan yang murah. Sesungguhnya apa yang dari Allah itu adalah lebih baik daripada kamu punya Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala kita jadikan supaya kita sebagai alat untuk menipu orang lain. La tattakhidu la tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum. pada munba tersebut ya. menyebabkan dia kasihmu ya, terjadi dan hujan perbuatan dosa jatuh dan perbuatan dosa kita ini sudah juga kita sampai sebuah hadis yang berbahagia mahasiswa muslimin nazani Allah wa iyyakum jami'an ah, Kita akan lanjutkan kembali materi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al halifu munafiqatun lisilah wa mumhiqatun lil barakah. Sumpah itu dapat melariskan barang dagangan. Akan tetapi ia dapat menghapus barokah. Ya, akan tetapi dia dapat menghapus barokah. Ya berapa banyak kita lihat para pedagang yang bersumpah bahkan dia menjual nama Allah Subhanahu wa taala ya dia dia bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala namun dia bohong dalam sumpahnya, dosa dalam sumpahnya ya dosa dalam sumpahnya yaitu dia berkata bohong ya di dalam sumpahnya demi melariskan barang dagangan apalagi ya misalnya ya dagangannya belum laku-laku sampai sore hari sampai petang hari ya sampai sesudah asar maka disinilah ya kadang-kadang para pedagang itu tergelitik untuk ya berkata dusta bersumpah palsu maka dari itu Nabi sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya yang mengatakan bahwa atujar humul fujar. Banyak dari pedagang itu menjadi orang-orang yang fajir, yang suka dan banyak berbuat dosa. Sebabkan ya salah satunya adalah mereka apabila berkata, mereka berdusta, apabila mereka bersumpah, mereka berdosa dalam sumpahnya. Demikian ikhwan fillah. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita dan melarang kita untuk banyak bersumpah, apalagi di dalam bab jual beli, di dalam bab perniagaan, ya, di dalam bab perniagaan. Nah ini ini kita kadang-kadang terdorong, ya terpicu dan terpacu untuk bersumpah, ya agar urusan kita cepat selesai dan kita dapat keuntungan Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al Ansari, beliau mengatakan, iya kum wa kathratal halif." Ya. Fil bait fa innahu yunaffiqu thumma yamhaq. Hindarilah banyak bersumpah dalam jual beli. Ya, hindarilah banyak bersumpah dalam jual beli. Memang sumpah itu dapat melariskan barang dagangan, namun kemudian akan menghilangkan berkahnya ya kemudian akan menghilangkan berkahnya. Ya, jadi janganlah kita terlalu berlebih-lebihan apalagi di dalam membuat iklan misalnya begini begitu begini begitu. Ya kadang-kadang juga dibumbui dengan sumpah menjual nama Allah Subhanahu wa taala, ya testimoni-testimoni yang ternyata tidak benar. Nah, ini termasuk dusta di dalam jual beli. Ya, banyak kita lihat ya sebahagian uh, kaum muslimin ya yang uh, kita katakan terlibat di dalam perniagaan jual beli ya lalu mereka pasang iklan ya kadang-kadang iklannya itu berlebih-lebihan kadang-kadang ya juga berbau atau ada unsur dusta di situ ya nah demikian dan kadang-kadang ya menjual nama Allah Subhanahu wa taala nah ini termasuk hal-hal yang ya kita katakan ya termasuk perkara yang dilarang di dalam jual beli yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan para tujar itu kepada fujar karena hal itu. Ya Nabi menyebut bahwa para tujar itu para para pedagang itu sebagai tujar karena hal itu. Jika dia berkata dia berbohong, jika dia bersumpah dia dosa di dalam sumpahnya. Hmm, apalagi urusan mencari nafkah ini kadang-kadang kita eh, apa namanya lepas kendali ya, lepas kontrol dan lupa ingatan ya kita ya, sekarang ini hidup pada zaman yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sayati ala nasi zaman la yubali fihil mar bima akhadal mal abihillin ambi haram ya akan datang nanti satu masa pada umat manusia di mana mereka tidak lagi peduli dengan cara apa mereka mengambil harta apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram ya Nah demikian Khonifuddin. Ya jadi mereka pun ya dengan apa namanya tanpa merasa berdosa atau tanpa beban menjual nama Allah Subhanahu wa taala untuk melariskan barang dagang mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, memang itu dapat melariskan barang dagangan. Mungkin perniagaan kita ya keuntungannya berlipat ganda. Banyak orang-orang yang percaya kan begitu ya. Kemudian dia beli ataupun dia uh, apa namanya dia tertarik dengan barang dagangan kita, dia yakin, dia percaya, kemudian dia beli. Tapi ya, ya Nabi SAW mengingatkan mumhakatun ya, mumhikatun lil barakah. Ya summa hak kata Nabi. Ya kemudian dia akan menghapus dan menghilangkan berkahnya. Artinya rezeki yang kita ambil itu tidak berkah. Ya rezeki yang sampai kepada kita itu dengan sumpah palsu tersebut tidak berkah dan sebenarnya rezeki yang hakiki adalah rezeki yang berkah. Rezeki yang tidak berkah itu sebenarnya tidak digolongkan sebagai rezeki. Bahkan itu bisa menjadi adab. Ya, berapa banyak orang-orang yang hartanya menjadi adab. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebuah doa, doa yang bagus sekali. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Alimah Mutabroni di dalam kitab berdoa dan disohhikan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah hadis soheha yang Nabi mengatakan Allahumma inni auzubika min jarin su Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat. Ya, dari tetangga yang jahat. Kemudian yang kedua, wa min zaujin yusayyibuni qoblal masyibah. Aku berlindung kepadamu dari pasangan hidup ya yang membuatku cepat beruban, beruban sebelum waktunya yang membuatku cepat tua. Yang ketiga Nabi mengatakan wa min waladin yakunu alayya rabban. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari anak yang menjadi tuan dan majikan atas diriku. Yang keempat Nabi berlindung kepada Allah dari harta. Wa min malin yakunu alayya adaban. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari harta yang justru menjadi adab atas diriku. Banyak orang-orang yang punya harta, tapi hartanya jadi adab bagi dirinya. Ya berapa banyak orang-orang yang kena stroke, kena serangan jantung, tiba-tiba mati karena begitu mendengar bahwa perniagaannya kolaps misalnya atau bangkrut atau misalnya pabriknya terbakar atau ini itu musibah-musibah di dalam perniagaan atau di dalam bisnisnya yang membuat dia nggak tahan karena saking cintanya dia kepada hartanya itu Akhirnya itu menjadi adab atas dirinya, menjadi adab atas dirinya. Berapa banyak orang yang nggak bisa tidur gara-gara gara-gara hartanya, ya gara-gara hartanya, ya berapa banyak orang-orang yang tidak tenang, tidak nyaman, ya tidak tentram hatinya gara-gara hartanya, ya nah demikian bahkan berapa banyak orang yang terenggut nyawanya gara-gara hartanya demikian ya Allah wa iyyakum jami'an nah kemudian yang terakhir Nabi berdoa wa min khalilin makirin عينه عينه عينه taroni wa qalbuhu yar'ani ya Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari khalilin makir dari khalil yaitu teman dekat tapi penuh dengan makar ya teman dekat tapi penuh dengan makar nah ini musibah ini ya teman dekat tapi penuh dengan makar Matanya melihat kepadaku, akan tapi hatinya senantiasa memata-matai diriku. In roa hasanatan dafanahan. Wa roa sayiatan adha'aha. Jika dia lihat kebaikan pada diriku, dia sembunyikan. Jika dia lihat keburukan pada diriku, dia sebarkan. Nah ini, jika kita tertimpa lima perkara ini, ya sungguh-sungguhlah kita membaca doa ini. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari lima perkara itu, dari tetangga yang buruk, dari pasangan hidup atau e, suami atau istri yang bisa membuat kita tua sebelum waktunya, membuat kita cepat beruban, artinya tua sebelum waktunya. Kemudian dari anak yang menjadi tuan dan majikan atas diri kita, yaitu anak yang durhaka yang suka melawan kepada kita, ya seolah-olah dia jadi tuan dan majikan atas diri kita. Nah, kemudian dari e, e, harta yang menjadi azab atas diri kita, dan dari e, teman dekat akan tapi penuh makar terhadap diri kita. Demikian ikhwan fiddin azani Allah wa jamian Jadi hakikat dari rezeki itu adalah yang berkah. Yang berkah ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Bukan ya dari uh, kuantitasnya banyaknya ya, yang kita peroleh barulah kita dikatakan orang yang mendapat limpahan rezeki ya tapi kalau tidak berkah maka itu bisa menjadi adab atas diri kita ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an coba lihat orang-orang Yahudi menyimpang perilakunya karena mereka suka memakan harta yang haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maidah ya Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan akaluna lisuhti ya sama'una lil kadhibi akaluna lisuhti. Mereka orang Yahudi itu suka mendengar berita-berita bohong, isu-isu ya, mendengarkan desas-desus itu kesukaan orang-orang Yahudi itu hobi mereka Kemudian mereka suka memakan as-suhd, yaitu memakan suap, harta yang haram. Nah, apalagi Nabi saw Wasallam telah mengingatkan kepada kita mengenai harta yang nggak berkah ini. Ya Nabi mengatakan, ya la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhad. Tidak akan masuk surga harta eh, uh, daging yang tumbuh dari uh, eh, suhat itu uh, eh, usaha yang haram. An-naru aula neraka lebih pantas baginya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Jadi ya janganlah kita terjerumus ya di dalam kesalahan ini lalu ya, berkah dari rezeki yang kita peroleh itu hilang ya, menguap, hapus. Ya salah satunya adalah karena kita suka bersumpah di dalam jual beli. Ya, maka Nabi saw Alaihi Wasallam mengingatkan kita, iyakum wa kasratal halif fil bayi Ya coba lihat Nabi saw Alaihi Wasallam menghususkan ini di dalam jual beli. Ya, hadis itu berbunyi atau lafalnya dan ini riwayat Muslim ya, lafalnya lafal Muslim, iya wa kathratal halifi fil bait. Ya. Ya, hendaknya atau hindarilah banyak bersumpah di dalam jual beli. Ya, banyak bersumpah sebenarnya pada asalnya dilarang, bukan hanya dalam jual beli ya. Ya di dalam pembicaraan ataupun perkataan sehari-hari itu juga dilarang kita banyak bersumpah sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Namun ya, di dalam bab jual beli ini lebih ditekankan lagi karena dorongan untuk banyak bersumpah dalam jual beli itu sangat besar. Apalagi sudah petang hari nggak laku-laku ini atau sudah satu bulan nggak laku-laku juga ya dagangannya atau nggak ada pemasukan. Nah disitulah dia kadang-kadang ya tergelitik hati ini untuk menghalalkan segala cara mendapatkan rezeki. Nah demikian Pak Fiddin. Ya karena mungkin uh, kita dapat keuntungan namun tidak berkah. Abu Dar Al Ghifari ya, radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha miraran. Thalatha mirarin. Ya, nah Nabi mengatakan tiga macam orang pada hari kiamat nanti Allah tidak akan mengajak mereka berbicara, tidak melihat mereka, tidak mensucikan mereka dan bagi, bagi mereka adab yang pedih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ini atau mengulangi perkataannya ini tiga kali. Nah Abu Dar mengatakan, Allah Abu Dar, khabu khasiru, manhum ya Rasulullah. Sungguh celaka dan merugi mereka itu. Siapa mereka itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Manhum ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, Qal al-musbil wal mannan wal munafik sil'atahu bil halifil kadhib. Mereka itu adalah ya orang-orang yang musbil, yaitu orang-orang yang memanjangkan pakaiannya ataupun kain sarungnya ataupun celananya melebihi mata kaki. Ya, jadi isbal itu bukan dosa kecil sebagaimana yang dibayangkan e, oleh sebagian orang atau yang dianggap oleh sebagian orang. Ini dosa besar. Kenapa? karena ancamannya sangat berat, yaitu Allah tidak akan melihat mereka, tidak akan mengajak mereka berbicara, tidak akan mensucikan mereka dari dosa dan bagi mereka adab yang pedih. Nah, jadi ya bukanlah satu perkara yang ringan atau perkara yang sepele. Maka dari itu nah, uh, Umar bin Khattab ya di, di akhir usia beliau ya sebelum beliau menutup mata ataupun wafat ya ketika keadaan sekarang belum seorang pemuda ya melakukan ini di bawah dan watamun tazakir. Janganlah kamu memberi untuk mengharapkan balasan yang lebih besar. Nah, ini termasuk perkara yang bisa hapuskan alas sedekah. Yaitu tilu waktu tilu serapat kubil mani wal adha. Janganlah kamu batalkan, ya, artinya kamu hapuskan kamu Saudaraku Iman, mohon maaf kembali terputus koneksi kami dengan Alustad di kesempatan pagi hari ini. Kami akan coba untuk kembali menghubungi beliau setelah uh, beberapa jeda yang berikut ini. بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل أجل أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم Ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita akan coba untuk kembali menghubungi al di kesempatan pagi hari ini. Di sesi tanya jawab nanti kami pun akan uh, eh, ber soal jawab akan me memberikan kesempatan untuk Anda yang akan bersoal jawab bersama beliau via telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat 0819896543. Dan alhamdulillah kita sudah terkoneksi kembali dengan Al Ustaz. Kita langsung saja untuk e, mempersilakan Ustaz melanjutkan materi dan pembahasan. Ya, halo Ustaz. Ya, uh... Nah, mohon maaf Ustaz e, eh, terputus koneksi kembali dengan e, kita semua dan kami persilakan untuk melanjutkan materi di pagi hari ini.